urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gede dadi wong cilik, wong cilik dadi wong gede, kere suga suga kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in Qadir. Memang Allah iku zat sing wa, kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing ra anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembuh kono donya bolak Ku Iku mau Allah iku mau kepengen kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru na nah, urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ngendikane para ulama tafsir, nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo ya hakikat. Nah, misalnya <laughs> urip niku yo ambekan, urip niku ambekan, mati iku mandek nih, kita tak koi misalnya, tarife mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan? buatan jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek sing darani mati niku cara ilmu mantek ya buat didul hayat angger gak urep yo ya mati terus salah mati ku nak cara medis iku misalnya, nopo jantungnya berhenti ya tapi detak nopo jantung tapi nopo niku berhenti kemudian agama niku ruwono tenan nggih agama itu menyisakan satu fakta yang gak terbantahkan oleh siapapun gini ku misalnya begini sampean saya tanya orang tuh kalau mati itu karena apa rohnya dicabut kan rohnya dicabut dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa satu naka anir ruh kolir ruhu min amri robbi. Jadi niki penting kolatorakan. Sebab niku Ya mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya tidak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok nganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting urip sing penting penting cara kita penting tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita kita penting ternyata tidak penting misalnya begini nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum Oke kita goblok dulu ya Nggih, pokoke latihan goblok sik engkok bar goblok terus pinter. Engkok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya ora benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasek itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur. kaji Nabi ngendikan ketika beliau mau mau kapundut itu, sahabat mau nangis, jadi Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jangan nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? masyur itu hadisnya itu hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum aku mati ya ape urip ya ape wa amma hayati fali asunna lakum asunnan aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali aniwajib wajib tadi napa perilaku napa perilaku Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kue dari dari Nabi. Nak kelakuanem ape aku muji pangeran. Nak kelakuanem elek wong aku wis parek pangeran tak jaluk no. Sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo Selain itu bakat ya ana sing jaluk no napa? Sepuro. Lah prop sakjane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh nopo. Atakoh kubu apa nak cara mriki? Sing diwaca nopo kuping akeh apa? nopo cara mriki? Wale. Enggak cara mriki lho. Bida, bida. Nah cara bahasa kitab iku atakoh. Tapi mriki bida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Eh? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti pede banget nak mlebu neraka. <laughs> Saking yakinnya nganti apa? Divida. Fida itu nak tentang kitab-kitab ku madzhab Malik ya. Jadi sampai aja darani bid'ah Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang saking rokok. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 ribu kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ribu ya. Wah itu bagus itu peningkatan tuh <laughs> Saya mau nganti beli ngoran gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu yes. Mula bola balik diundang rata teko, perkara niku wis ketok ra meyakinkan kerawuk sih. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Mi'rod Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sokai, seolah lagi di semua hadis sokai. Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi ya khasut, Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. <laughs> jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno disepu sepuro. Berhubung beda madhab maslahate orang ketemu jare jare cari ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak orang kok itu dawai kanji Nabi napa? Yang karuan dawai Nabi itu begini, sampean tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujmalah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam. Padahal melewati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya ora ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibno salat zakat ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa mat salat zakat, Umatku sing bener wae ora kuat kok umat. <laughs> Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun Abdulul Khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula ini tak bantah, beda umat mbek umatku. <laughs> Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh. Karena punya akhlak ya. Cara nabi nabine kuwe, ngawur umatku coba padakno. Nabi, Nabi Musa jelas ngendikan, umatku era kuat apa meneh? Umat Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng gak tuh saya Itali ini channel Abidin, salat sedina saya urokaat. Berarti ben Nabi Musa ketok nih. Jadi sopo saya rakaat atra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin setino, saya rakaat. Kalau gini nate sholat sedino tolong atas rokaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi yang mau tahu tok jokon terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan es biro. Terlalu dikor ya. Iku nasi waras bengi cek tahajud biro. Enggak terlalu dikor tahajudnya tahajud standar biro. tuh dua belas kok dua wah amatir. <laughs> wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tajud itu standar piro to? Telulas, Kang. Telulas itu tahajud rolas, witire sito utawa tahajud 10. Witire telulas. Kabeh riwayat itu rolas, Kang. Rolas witire sito berarti. Telulas. Berarti telulik guys gawe 20 sik. 20 mbek telulas piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun seket kan sholat lima waktu kan pitulas roka. enggak nasi serodok kiai kan kobliyah dia Asal lo coba diasar lo. Ungus <laughs> ngelangkai seket sembrono. Ya. Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik. Dia ini ora buatan kok terus gak terima guys menengah ya. No? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh Nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti lima roka lima nopo lima waktu, berarti kantun binten pitulas pitulas roka. Nah yang ada sentimen tuh begini lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad Semedun bisa nangis. Aku ya pengiran Mayub Kika ya Musa, seng nangis, kue nangis nok kue popo. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. <laughs> Makanya Nabi, ya karena punya roh, roh itu ada sentimen. Orang kayak aku yang wali kutub ya ben kono wali-wali dewi, mending aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng bek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru. Masyur itu. Kan ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khidda itu gerutu. Bahasa Arabnya khidda, khidda omongan sing tajem, sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, "Ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus?" Jawab Jibril, Gua ya alamu khidata. Pangeran gue sapal mbek gayane dekne. Dadi yo dibarno. <laughs> Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sohe Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sohe Makanya gerutu itu ya oleh. berengkel itu ya oleh asal proporsional, berengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. gue siji syaratnya keyakin aku kasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gue gak terimanan. Contoh paling masyur itu tadi. Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kananiin, gini gue tiang-tiang putih. Kalau nantrang itu raisos, pokoknya bangsa Palestina. Tapi cara nih Palestina bukan Aniin, soalnya angin soalnya kan Aniin, coba. Gak usah diterjemah sensitif kamu tak kei Taurat. Barang jari setelah kaum kan Kananiyin ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina itu gunung ini ku mulai Jordan ngantos kawasan Mesir. Wis pol gede nih. Niku penge sinten Nabi Musa ngajak waktara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan kiai pilihan dijak Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoknya terus gue Taurat umatnya sing 70 wong brengkel lan minalaka hatta narawaha napa jaro kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman jaluk koyok nabi ora levelnya jaluk pengiran pangeran terus akhirnya disamber berdek mati pokoknya. Barang mati Nabi Musa <laughs> malah lucu. Ya Allah. Tiang pitung pulau tak jak kon dadi seksi. Nak jenengan mati ini terus seksi nih. Sinten. Sepudi jenengan. <laughs> kutu tiurep no. Akhirnya pengiran diurep no. Perkara ini dikomplain. <laughs> Nabi Musa. Jadi Nabi sering geremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane uang penting jadi kekasih pangeran sih. Engkok keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak raka kasih <laughs> bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak raka kasih ya disalahno wae pangeran. Ana wali nak sholat, iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sofa awal. Sing sofa awal gak terima trimo salat ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoi, kena nopo jenengan kok wali padahal nak sholat kok guri kok jopo jadi. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baru kayak sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. jadi sing seneng sofawal ya wong pd <laughs> Tapi aja nut iki ilmu aja nut. <laughs> Ngono terus ke muni sofawal gak sunat. Dari Gus Bawo oh, sesat ke ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh ku ana ilmune. Lan kalau nak sholat gue gurih ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame ya faktor faktore. Dadi no wali mergo salat kok guri. ini astaghfi minallah ki wis mbek pangeran. Nah aku sing atadan nasubi dzunub aku iki urung bersih kok sholat kok. Ngar. Mane wong ngaji ku yo bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku yo ilmu. Mbok guri iku yo ilmu. Sing ra ono ilmune iku ora jamaah, iku ora ono ilmune. Lah <laughs> iku ora ono napa? Ilmune blas iku. Jadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Nabi ma fa'ala sufaha minna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlak tahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kulo, jadi gak nabi-nabinan. Jadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan panen pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus terus atuh liku nabi ma fa'ala sufaha uminna. Karo dene wong tiang goblok liru jinan no. Barno ampun wong goblok eh Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno ae wong. <laughs> Wong goblok kok dipertimbang. Mana wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuh likuna bima fa'alas sufaha uminna atuh liko notong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha unapa minna jadi mulanya jogeman gitu ya, yang niku sok pinter ke pangeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita Nabi Musa sing koyo ngono yo kekasih pangeran dal geremeng terus tapi baru kaya Nabi kekasih pangeran geremeng wae dadi rahmat Mosok Nabi Muhammad sholat seket rokaat di sudo limo nganti ping songo. Wah kabeh riwayat nganti ping songo. Mereka pengiran yudane ya mau limo, papat limo, di sudo limo neh patang puloh Pas nganti songo itu patang puloh limo. Lu pas karek limo Nabi Musa lagi usul kon yudon neh. Wah itu cara kesampaian jos tenan. Jadi <laughs> karek limo kan batang kan seket Mari Mustafa Reza matematika beda takut. Seket dikurangi lima peng songo karek berapa bos? Leo seket peng lima kan lima peng sepuluh kan? Seket berarti nak peng songo itu cek? Cek lima lah. Kau <laughs> kata Mustafa. Seket di sudah lima lima peng songo karek berapa? Karek limo, lah tapi mama tuh bolak balik. Peng songo mereka Mau disudoni pangeran ya mau. Lah terakhir lima aku Nabi Musa matur nah pengiran jek pangeran dawuh Nabi Musa ijo ijo ora kuat matem. <laughs> Jone keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh iku si isin muka kare Ada lima sudah <laughs> mana kan? Entah. Lah itu yang kalau usul betul itu. iku. Mestine menisan apa? Ya, tapi nak menisan kan ya lucu kalau kalau bumi no. Ben nampa salat jebule ra sida kan malah. Malah ra karu-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti Malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai ma itu ndak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah. Nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai ma itu salah besar. Karena ndak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana firli wali walidaya saat ruse walil mukminin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar. Dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam. Karena dia hidup, Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamar kayak rokok mergo zaman yang dunia seneng rokok. Raya rokok ewes kehalang congus di diumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang tiga i gemblong seneng ane bayi bareng cokot tikus jadi bayi semula, <laughs> Lah itu yang lah kalau itu gak terima fitnah <laughs> kangen gue ngawur tenan gue. daerah-daerah tertentu gak ke atas ngatain gue. Lah nak seneng anem dua, yo tiga i dua, nek Agar dua hilang jare wes tujuh bayi lah niku nanti sana sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri robbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang. loh. Tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul kholku wal amru. Ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul kholku wal amr. Ada kholku, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr. Yang disebut kulir ruhu min amri robbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr. Fisik. Nah caranya memahami biaya Gus ya gampang, ya, yo faham nek ora faham paham aja peksa paham. Carane biaya mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan anna suniamun wa idhamatu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun. Ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini bahak, nganggep duitku penting. Momennya sesuk waya bayar ya, ya, anak mondok, bayar SPP, suaya macam-macam. Nganggep duitku penting. Oke, besok saya butuh uang satu juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di loh mahfud saya ditekir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar sak juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. nggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolai Allah cara Allah masalah. Asal tetap solihah bagi Allah kan enggak, enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah bareng kue mati tenan ngerti anak miku gara-gara sholat nimang waktu itu ditulis min ahli jannah orang no syarat sekolah tak orang sekolah akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting tapi aja terus nol ya mau cerita naik mati kue ngerti kue saya ini nganggap sujud tidak penting ini kayak notol ayam sarset sarset terus bar tapi nak ngitung duit rabar bar bar tapi kue sebenarnya mati ngerti diumumno pengiran Wong sing seneng duit neraka. Sing seneng sujud swarga. Terus kayak sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nabi jadi lu ngandani wis dhisik. Ngawur. <laughs> Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe udah dadi wong sujud atau dadi wong tukang golek duit ngake ngawur. Nah, dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh, pinter sok ben. Mulane kira usah susah nek kowe bodoh. Tak jamin sebenarnya nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran lako tukun tafi khoflatim min hadza fakashafna angka aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka aka Tutup-tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok pin pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang. Tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau lau lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas latarawun nal jahim. Pas pinter, pas wayai melebu. neraka. Lah itu perkara iku disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul makofi. Kalla saufa ta'alamun, summa kalla saufa ta'alamun. Terus kalla lau ta'lamuna ilmal yakin pas to ilmal yakin pas natarawun nal jahim. Pas kau dibuka pangeran lu iki hakikate urepem, didelok sujud temuk sidik boleh dhuwit akeh maca tasbih sidik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping telu ketokno kabeh mek pangeran kewangan kanca nganti direwangi umbal sak juta mau kangen konco masalah, lu ratau kangen masjid diumbali sak juta lu kalo nate nggak ngekeki dhuwit masjid san iki kayak nama masjid aja, anggap aja kangen masjid aku kadang kangen konco tak biaya sak juta sekali-kali kangen masjid itu tak biaya, lingi linga. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora di dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane orang reuni bareng iku santri kok reuni bareng. <laughs> Aduh, kok cah SMA. <laughs> Iku sampeyan ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaram nol, jero jero no, senengannya kok gawe gawe mafum sing nggak terkendali. Tak kon nangkep kabar es krim kan viral sing bener. Kan. makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora gunane. Tapi romi iku sok men. Iku fakasafna angka khitoaka fa basarukal yauma hadid. Lalu kulo niku kadang yo ya kecewa ambek urip. Wis. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al Junaidi, dekne muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya, "Apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim?" Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rokaat tuha intas sahur. Semua riwayat rata-rata rukai'at, rokaat, rokaat, rokaat kecil, bukan rokaat semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakil, sing nyangoni wakai, sing nyucup nanti urusan singkit maya. Itu rap penting kafe. Melani kulo niku tak latih roh saiki tibang roh kusumben dan isin mbek pangeran. Kuatir kulo pas roh pas latar rawunal jahim. Oh, kulo pengaruh kulo kata orang nurut gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro. Tapi kulo peti Bar saya kira tak anggap penting lah dimaksud mentiling no pengiran, wis tak latih saiki. Kulo urip dhewean gitu biasa, tak latih. Soal kulo mulang jadi wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kulo kulo yang ngaji, cara sing alim sampean aku yang ngaji ramah masalah. Nah saya tapi pun mikir kulo. pengen dunia terbalik tapi. <laughs> Jadi wong sok ben pinter. Nah mulane wong kafir subhan oleh muni ngene. Kena opo kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli rokok. Berarti wong kafir saiki wujud goblok. Subhan yo pinter. Subhan kue lah yo pinter, pinter banget subhan. Jajal saiki sampean pikir. kue nak ngelam wong atau ngelam mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelam pangeran mengenai dok saya ngecat lombok. Pangeran gue sopo, saya ngecat lombok. Lo nyifati HP wesak kuras, sepuluh menit rabar. Nyifati pangeran sehingga ide ini mau muni, saya ngecat lombok. Neraka tau kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak neraka no. Untung nabi ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, api aneh raka rakaruan, gue ya api disafati, besing gento-gento ngono yo ya malah ben Nabi dikai solusi ngene nak ngono wiridane subhanallah bihamdi ada ada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluk e jenengan. jadi kok keliru-keliru lah wis pokoke tau ada ada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi gue solusi. Jadi <laughs> nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Jadi aku sakit kowe luar biasa asline Mulane normale kula mlebu swarga ra Ya, Tapi swarga fadole pangeran ora amal-amalan wis. Nah sekarang saman saat tanya, sekarang saman itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu anna suniamun manusia iku turu la wa matu. Nah is mati lagi in tabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bo bodoh nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah api, untungnya Allah ku apian. Kowe mergawe ya Barno, golek bojo ya Barno. Butuh koneksi penjabat ya Barno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya di Wong nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuh ya ke. Kalau Quran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan nggak sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengiran yang ngembarno. Tapi besok benak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji biyo karwanin rokok sapi itu. Kue bakal muji duit penting. Sing ternyata sementengmu mau cowok nopo tas. Tas. Mulane kula suwun teng donya iku guling-gilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados sayat wingi fa wa hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong saat niki ngene ngene iki juga Kang. Kiai kados kula nu serapati payu. Wis mergo wong saat niki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet Iya mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah aku kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lu niki, biasa mawon. Saya ki lonteng nganti jadi lonteng mergo ngerti nak apa. Duit penting. Copet nganti jadi copet mergo ngerti nak duit. Lalu terus kue kiai kok mau ngomong, duit ku penting. Lah kiai ilmu nih mau tok kono iku kembaran aja akeh. Tapi nak muni ngene, tajud ku penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulanya dari Imam Ghazali, latah froh bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kau coba bangga be ilmu sing wong fasek weroh roh kue. kue. Kok gue ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik kan roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono. Sing ngomong ngono gue sakit. Kira usah melok ngomong. gue mok lakoni ngono gue waduh. Tapi gue ora roh. gue kena roh kem kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Sana udah kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. gue mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus gue dadi kiai, gue tafsir Jalalain gede bisa. Terus, terus ngomong, duitku penting. Keliru sing darah <laughs> duit ora penting. Sing bantau mau ngambil sapa wong ora kabeh nak duitmu. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lagu gue hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting mana zuhud. Umat merasa salam tembak marah loro. Gue pokoknya menengah, sebenarnya pokoknya menengah, pokoknya menengah. Tapi kalau gitu, pokoknya saat saat kini ku mati, jemben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat saat ini malah mati, jemben urip. Mereka Allah buka tutup tutupi hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hati. Mulane kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati Gue menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, Dia metu ngamuk. Murid bintu, murid goblok. Kiai nepe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah buat tangi si murid bintu. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian rumi Ditarik no pas gurunya apa mati. Ya supaya jajal rapopo. Nak rada gak wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Sini mazhab jalan Jalaluddin Arum. Kajing Nabi sebagai sentral ilmu, ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate dungo, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khaira ayami yauman alqa kafih dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani dungo iku wa khaira ayami yauman alqa kafih. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani dungo ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa sing apa dimati yo ya ono ilmune, sing wani mati yo ya ono ilmune. Utau kayak kue nu rasa ilmu-ilmunan. <laughs> bocah jare, wae mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kulo berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulo niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ingatan. sing mesti bener iki hadis anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin itu doa Rasulullah masyhur itu Allahumma alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa bu buruk sehingga mati kita pasti baik Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begudal mati saiki mayit niki wonge meneng kabeh saiki meneng kabeh Ayo muni saya. Saya, ya bah saya, bah Bareng dong gremeng saya apa nih cari kiai ini yo ya saya. Baru kayak mati serazino ramaling rang maling, nah ngrampok. Nah jauh urip gak saya mereka iso maling, So, Berarti mati jadi saya tadi jelek, Saya lek mulane wong alim-alim nek mati fase kelas saya nggih. gue, niku ilmu nih. mereka mati gue rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksi maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadu. Aku ngalim lah tetap ngaji tawadu. Kulo kita tawadu. Baik aku kecelok ngalim lah kok rembang suan rene. Besok sama baik aku lo suan kulo, lo kulo wong ngalim gurumu suan rene. Wong suan itu sopan tara sopan. Sopan. Kue ya sopan, alim lah ibu ngaji yo ya sopan sanggup aja ngono, pokoknya pokoknya anggap apa nopo Oh cocok tuh. Manja ngaji manja Rai Solo, suudon suudzon haram. suudon itu Jadi Allah itu cara pandang tuh lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kau bolak-balik nopo Allah niku dat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya Sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa. Kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyur ada hadis Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arodu li nafahati. Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan suci kayak Idul Qodah. Ya mulai Idul Qodah, Idul Qodah, Idul Hijjah, Muharram terus satu Recep. Mulane kula mulai wingi dul kok dak panik ngamal napa mawon lakon lakoni termasuk mulan. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya wau golek teng Jogja. Terus pokoke macam-macam lah. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa hurum. Terus wonten tiyang lu sing radi popo. Radi popo terus Ora popo Modekne iku tukang gawe surujul surujul faros. Tukang gawe hiasan corong mriki apa pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Ya gawe sepatu jaran, pelanane jaran. <laughs> Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya pekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa? Kuda. Kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran dia Jar. Ambek Allah disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai fahame wong iku. Engkau wong nak wiridan gini ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. <laughs> Tidak wiridan. Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sat jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakiat nggak boleh jadi fakih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar memang pangeran. Pangeran ya falu nopo mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang eh, nggak e, akan selesai layu salu amma ya wahum nopo Isalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap ya falun, Allah. Mayasa. Tapi sampean tak cerita nih bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami. Ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh Mana naudzubillah napa? Minzalik. Makanya kepinginnya kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah, carane piye sering mau coba min ayatihi wa min ayatihi. Ben lo ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe lek golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe ngok turu ya ayate Allah. Lu turu yang ya el tenan, Kang. Masih orang terbaik di dunia, kepen turu raiso Kang, nak rawaye turu. Gak iso misalnya, saya bisa apa saja, wes ah. Pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sama nak hebat tenan, saya ki turu. Iso ora? Ora iso. Turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam ini niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dia ini mutazila. Dia ini orang percaya fahamnya ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong kepen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dekne. Suatu saat ono ulama rodok kiai, dia anak ayu, mbok piye ceritane, ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mbek sama saya. Ini rodok jorok. Ayu tenan anaknya. E. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari sama sari wis ngumpuli, wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak, Pak. Ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sak niki. Kan sampean sing nentokno iso ora ngene. Ya ora iso lho, jare iso kuwapo dan jadi dia ahli sunnah gara-gara ra munggah meneh. Terus <laughs> tobat. jadi ya orang tobat mereka urusan seks ya ana. Semenjak itu zaman Sari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. kasaf ya rodo mutazila ya rodo ahli sunnah. itu ahli sunnah itu gara-gara hubungan intim. jadi sakit Ora iso. Jare kapes yang nonton menuso, Lah kok ana iso barang. Terus ini, masya Allah, tobat. Lah ini bolak balik untuk tobat yang berkowong ayu, kang wong elek nobat nopo angel. Si wong ayu cek mandi ini. Lah usah pasar itu kandani kiai sopo orang ngantul. Ya? Kandani wong ayu tuntas. Ya. Kue di bojo ayu menarik. Kue marat lah misalnya ngajak umroh, kue tenanan mus. Narapate ayu udah ngajak umroh, gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting nak ngajak ape tuh, ya, nak ngajak elek iku sing sing perkara. Faham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain gue iman kowe di ngertekno kudrohe Allah. Timbang kowe romsuk ben terus pas kowe roh pas latar wunal jahim. Tapi melane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget. Allah kan kita, ya kan kita langit bumi ku ayatku, kue turu yo ayatku, kue golek duit, wabti wa hukum min yo ayatku. Ane ngetikan Imam Ghazali, fakul luma fil Qur'an ta'arufun mina kabeh Qur'an iku Allah ngenalo dzate ning kue, Mulane nang kenali saiki sedurunge kue kenal pas wayai kenal Allah serana guna gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latara wundal jahil. Iya. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung sholat rong rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Enggak sholat yang mending muni ngono pun ngertos. Engko bar apa nah nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoknya <laughs> fala mata bayana lahu kola alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke angger donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir. Muga hakikate dunya niku sebut ini Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun ya tanazzalu amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli shayin ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. ana wong gedhe dadi wong cilik wong cilik dadi wong gedhe kere sugih sugih kere macam-macam urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku dat sing wah. kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak balik. Ku mau Allah iku mau kepengen kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kue roh, pas kue lebun rokok. Mergo roe terlam terlambat. Ya, Lani al-hakum takasur kudu bawa cawo coben keling bahaya nganti ngalami kalah lau taalamu na ilmal yakin pas la wunal jahi. Kalau nak mau ayat iku yo ya nangis tenan. Lani kalau nak terawet ayat tiku digebut kadang kalau ya tersiksa. yo gumun bet tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fase niku gumun. Nak kalau niku pun bener sakit. Mereka faham nun. Pemenang sing iso gebut kalau pelan, kula seneng makmum perkara ini senak takoi pangeran. Kak, orang lagi tafakur kok ruko, Namun diajak ruko. Tapi <laughs> aku lo sholat piyamba, kan tidak mikir barang apa? Kajing Nabi nate sholat piamba, niku mulai bakdo isak ngantos subuh. Mau ayat. Ini ku intu hum fa hum ibaduk wa in taghfir lahum fa ka antal azizul hakim. bulan bolan baleni mulai bakdo isak ngantos subuh. sa ayat kan saking usule kanjeng Mas kue serang arah nglakoni wis giebet guys. Ya, kewebet penting khatam wis. Padha hasilnya itu. Kabrak kayak napa. Paham ya jadi niki kalau terang lo kena opo kau ana ayat wamin min ayati wamin min ayatihi niki carane pangeran nyelamat nyelametno umat kanjeng Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ben kue kenal pangeran zaman neng donya, aja sampai kenal pas neng akhirat pas kenal pas wonal jahim pas kenal pas waya mlebu napa neraka mohon kula terus nggih Wamin ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama ulangit wal ardulan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadeke langit bumi. Saiki bumi jak kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah, ai eh, bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngatek min ghairi amadin kalian tanpa soko. Sing jelas tanpa soko yang kita lihat. Bono sakane bu ora coro dohir yang kita lihat gak ono nopo sakane. Misalnya kan min ghairi amadin karena ora usah soko yang kamu lihat. yo ya, yo, ya, meskipun yo ya mestine ono tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah pokoknya sementing ora kena didel delok Suma idza ta'a mengkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. biayan ayan fuha gambar anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangka kala Trompet pokok apa? Ya iku ana namane apa? Trompet. Nak trompet kok trompet kemerdekaan nah orang tahun ngono. Oh, sangka kala, Semprong. <laughs> Semprong ya ora seru, Kang. Trompet. Kulo nanti mau kitab Sarah Ikhya nih, kitab Ithaf nih. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nanti mau ngeten logikane. Karena opo untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara soikhayu suara yang apa dasat atau sur itu kan Israfil niok trompet terus dunia ini nopo hancur. Iku teori ini jari jari beliau itu beliau pernah guys simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang nopo jenenge tukang musik-musik nggak ngertos. Misalnya godong ditutup nganggo kaca, terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacanya kan sakit tau pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus semua tadi yo yono ulama sih mikir nganti ngono. Ya mereka gak ada nopo BPKB loh. Jadi urip. Mulai kulo niku rapati seneng diutang. Kulo niku asline aslinya juga. pati Kadang-kadang ya kepengen kayak umumnya kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus Saya mikir ngaji gue sopo terus di tanggal lebaran kan repot ngono-ngono dadi. saya misalnya kiai bisnis terus di utang mati tanggal. Semulangnya terus piye mau kiai ini wedi nopo Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa orang mati tanggal yo ya ramu mulang, rapat di tanggal yo. berdoa ya <laughs> Jadi ono ulama sing analisis kenapa menyek, apa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara karena ternyata itu termasuk paling efektif paling efektif sakit merusak dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu memang jadi jadi apa ya ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing melane itu sirine kena opo Israfil itu cukup pakai nopo sangka sangkakala biaya yang fuka gambar menton sapa Israfil Israfil fisuri yang dalam apa sangka kalah lil baksi krono ini tangi songko minal kuburi sanging kubur lil baksi krono tangi minal kuburi sanging kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira utah utakhrujuna metu siro kabeh minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko te metu sira minha sangking kubur bidak watin kelawan mau sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah sanging ayate Allah taala. Wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbon roh saiki wis pokoke kula Wong ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku nomor mlebu kau Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. atau ngaji saiki timbang soban yang akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman yang biduan gue kenangan ijek neng donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampeyan nek disiksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Jadi, jadi ono bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom Yes, sertifikat pangeran, rom tenan nak di bener no pangeran. mulane fa'lam nggih fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih saiki ojo somben Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami, apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane. Wonten kiye sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nak sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena kiroah kita itu ada yang malik yaumiddin berarti raja, ana sing malik yaumiddin berarti pemilik pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih miliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah. Cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh nanti sing nurut kabeh. Lan iki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat, buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati. Ya mati. Mulane wong ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut feke Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut to ora pangeran? Nurut. Lah iku maksude kullul lahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua Wong fasek orang nurut pangeran, wong kafir orang nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya, orang kepen mati, yo ya, mati. Orang kepen kena musibah, yo ya, kena musibah. Mana Allah dawa napa kulullahu kon itu. Mana Allah nate duka ngendikan apa iktia tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek. Tak paksa. kita kudu nurut pangeran kelawan nopo sah sadar. Wa wa ala di alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa ladi al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa. Sumaya itu mongkon ini balekno sapa wa ta'ala hu ing al khalqa. Ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas. to wa huwa ta'i ada, Wa wa ta'i adatul khalqi ku ahwanu kul ringan alih ing atase Allah. Minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. mung zaman kowe ra ana ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Materi. Harusnya Allah lebih mampu mampu. Tapi logika iku binadzori ningali ilama maring perkara indal mukhotobi menurut pandangan wong sing dihitopi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna ada tasai saking saktemene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minit tidahi tinimbang ngawiti sek. Wa illa kalamuno ora, ora dengan pandangan seperti itu, fahuma mongko tawi albatu i iada, memulai dan mengembalikan inta wa munggu Allah ya taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah nggawe langit bumi sing urung ana iku ya nganggo lafat kun ya bar, nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembah kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah, menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak balik no gam, gampang kemana nopo? Bin nador ilama indal muho tobin min annai ya adatasai azalu minib didai. Walahulan iku kagungane Allah sarasan al utawi sifat al ala ingkang luhur. Fis samawati kang ing dalam pura langit wal ardi bumi ai sifatul ulya tegese uti Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ge falam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Terus ngoten mawon kula ngapunten ingkang kathah mugi-mugi niki barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.